الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته قد خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب لله والغضب lillah Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim Ma'asyiral muslimin rahimahullah hadirin jamaah masjid Baitul Ihsan yang muliakan Allah Kajian kita pada siang ini adalah kajian tentang cinta dan kasih sayang dalam perspektif Islam. Hadirin berbahagia Ayat ke-21 Surat Ar-Rum Satu ayat yang sangat dekat dengan kita Minimal kita mendengarnya sewaktu kita dulu Dalam akad nikah Sewaktu melaksanakan akad nikah Ayat ini yang digunakan oleh para qadhi atau penasihat perkawinan untuk menggiring dua orang yang sedang menikah untuk melaksanakan kehidupan islami untuk mencapai sakinah keluarga sakinah dengan satu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mawaddah warahmah mawaddah cinta rahmah kasih sayang dalam ayat ini mawaddah dan rahmah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang melaksanakan prosesi perkawinan dan melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan maka Allah akan menjamin terwujudnya di dalam keluarga itu apa yang dikatakan cinta dan kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, seyogianya seseorang yang sudah menikah dan sudah mengucapkan ibadah kabul, seorang laki-laki yang mengucapkan ijab di depan kadi, di depan orang tua, tawali daripada istrinya, sejak saat itu semestinya cintanya hanya untuk wanita yang dinikahinya. Begitu juga sebaliknya. Seorang wanita yang dinikahkan oleh orang tuanya sejak saat itu seyogia dan semestinya laki-laki yang dicintainya adalah suami atau laki-laki yang dinikahkan dengannya secara penuh dari itu lembaga perkawinan adalah tempat menumpahkan cinta dan kasih sayang tidak ada media di dalam Islam menempahkan cinta dan kasih sayang itu kepada orang yang berlainan jenis dan di luar hubungan kekeluargaan hanya dalam perkawinan. Apabila seseorang sudah menikah tetapi masih mencintai wanita lain dan wanita masih mencintai laki-laki lain dia tidak memberikan sepenuhnya apa yang semestinya dia berikan dan itu akan mengakibatkan tumbuhlah di dalam keluarga itu keretakan-keretakan kecil dan bisa membawa pertengkaran-pertengkaran menjadi besar dari itu hadirin berbahagia Allah menunjukkan bahwa seorang yang sudah menikah semestinya memberikan cinta secara penuh kepada istri dan suami yang dinikahinya. Karena dengan itu Allah menjamin cinta itu akan terwujud apabila seorang bisa melakukan perintah-perintah. Seorang yang menyimpang atau melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, taruhlah umpamanya berselingkuh mencintai wanita lain atau curhat kepada wanita yang atau laki-laki yang bukan keluarganya dan itu akan menumbuhkan keretakan dan itu sudah dilarang dan akan mengibatkan keluarga itu menjadi satu keluarga yang tidak penuh menumpahkan cintanya pada suami. Dalam praktek-praktek konsultasi keluarga yang sering kami alami bahwa sering terjadi Katakan seorang wanita tidak mencintai sepenuhnya laki-laki laki laki laki laki atau suaminya begitu juga sebaliknya dan itu akan terjadi makin lama makin terjadi kerenggangan di dalam hidup sering ketika di rumah ketika berkumpul sedang makan atau berkumpul dalam pergaulan pun mereka sering membayangkan orang yang dia cintai dan ini akan mengakibatkan bahaya besar dalam keluarga yang ada. Dari itu Allah menjadikan media perkawinan adalah media untuk menumpahkan cinta dan kasih sayang secara penuh. Rasulullah pernah mengatakan al-hubbu lillah wal ghadabu lillah. Cinta itu kena Allah. Seseorang mencintai seseorang karena Allah. Artinya, ketika seseorang melakukan apa yang diperintahkan Allah, orang itu konsisten dengan kehidupan Islami dan kita mencintainya, menyayanginya. Begitu sebaliknya, boleh kita membenci seseorang kalau dia sering melanggar perintah Allah. Itu dikatakan al-hubbu wal ghadabu kita tidak boleh mencinta dan membenci karena di luar itu. Kita benci kepada teman tidak ada alasan, alasan apa-apa. Kalau kita boleh membenci teman karena dia sering melanggar kehidupan yang dianjurkan oleh Allah, boleh membenci dalam pengertian tidak boleh membuangnya. Dalam Islam, kalau seorang teman melakukan pelanggaran-pelanggaran dia, teman kita, kita boleh tidak suka tetapi harus berusaha melakukan pendekatan untuk merubahnya menjadi orang yang baik. Hadirin yang berbahagia, di dalam Islam tidak ada istilah dikatakan hari kasih sayang. Di dalam Islam ada hari-hari berkasih sayang sepanjang hari. Tidak ada hari kasih sayang, hanya satu hari, satu tanggal, satu hari ditentukan itu hari kasih sayang dalam Islam hari-hari kita itu adalah hari-hari yang penuh kasih sayang. Sejak dari praktek kehidupan yang kecil, kita berusaha memikirkan bagaimana mengungkapkan, memberi sesuatu kepada orang lain dan menyenangkan orang lain. Itu kasih cinta dalam Islam. Rasulullah pernah mengatakan, amal yang terbaik itu adalah mengucapkan qaulul la ilaha illallah. ahlaha qaulul la ilaha illallah. Itu adalah pengabdian kepada Allah komitmen kita. Tidak ada Rabb yang wajib sembah kecuali Allah. Adnaha imatatul adha anit tariq. Amal yang paling rendah itu membuang duri di jalan. Itu apa artinya? Ketika kita melihat ada duri, kaca, atau sesuatu yang akan mencederai orang atau melukai orang, kita membuangnya. Itu adalah amal yang sangat sederhana dan kecil, tapi itu adalah ungkapan kasih sayang kita kepada orang banyak agar orang tidak terluka. Itu tidak dihitung hari kapan saja. Kita menemukan itu di jalan dan kita khawatir orang terluka. Kita buang, kita singkirkan duri itu Itulah amal khair yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, di dalam Islam cinta dan kasih sayang itu sepanjang masa. Satu hadis yang mengungkapkan ada enam permasalahan di mana kita setiap saat memberikan sesuatu yang disenangi oleh orang lain atau menyenangkan orang lain. Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga permasalahan. Yang pertama sadaqatun jariyah. Sadaqatun ya artinya seseorang memberikan sesuatu, berwakaf atau memberikan sesuatu dan sesuatu itu digunakan sepanjang masa untuk beribadah. Sepanjang itu digunakan, maka pahalanya tetap mengalir. Itu yang disebabkan jariah. Umpamanya seseorang berwakaf untuk masjid, berwakaf untuk sekolah. Sepanjang masjid itu digunakan untuk ibadah, si penyumbang itu akan mendapat pahala orang yang salat di situ. Itu dikatakan jariah walaupun dia meninggal. Awalnya apa? Ketika kita memberikan sesuatu, kita menginginkan orang dapat melaksanakan salat di masjid dengan baik, dengan khusyuk dengan suasana yang sangat baik. Sumbangan kita itu awalnya adalah kasih sayang kepada orang lain. Kenapa kita menyumbang? Kita ingin orang lain melakukan salat di masjid dengan sangat tenang dan khusyuk. Yang kedua adalah waladun salih yad'u Seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu adalah ungkapan kasih sayang sangat murni kepada dua orang tua sekalipun dia sudah meninggal seorang anak yang masih hidup sehabis salat dan kapan saja mengucapkan doa permintaan ampun dosa untuk orang tuanya doa yang kita sering kenal Allahumma firli lunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sahirah itu adalah cinta yang tidak terputus seorang anak pada orang tua. Tetapi ketika dia mengucapkan itu, Allah menjamin doanya itu sampai. Ibarat daun yang kering, ketika itu diucapkan, maka daun yang kering berguguran. Dosa orang tuanya gugur berjatuhan. Dalam satu hadis dikatakan, ketika si anak mengucapkan kalimat itu tanda kasih sayang kepada orang tua yang tidak putus, ibarat seorang kehausan di tengah padang pasir. Kemudian ada yang membawa air dan kemudian dia minum. Terasa air dingin turun di kerongkongannya. Begitu juga orang tua kita yang mendapat kiriman doa dari kita. Doa yang tidak pernah putus. Bukan satu hari, kapan saja. Kita sebenarnya berpotensi untuk membebaskan orang tua kita dari dosa di alam sana. Itu cinta dan kasih sayang kepada keluarga. Yang ketiga adalah ilmu yuntafabi. Ilmu yang kita berikan pada orang lain. Ilmu itu berguna bagi orang itu untuk memandu hidupnya, semacam skill, ilmu apapun, keterampilan-keterampilan. Dengan itu dia bisa hidup. Sepanjang ilmu itu berguna dalam dirinya dan ilmu yang kita berikan itu berguna bagi orang yang mendapatkannya, sepanjang itu pula orang yang memberikan mendapat pahala dari amal yang dilakukan orang itu. Ujungnya juga kasih sayang. Begitu Islam mengajarkan bahwa kasih sayang itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita menyenangkan orang lain kita kasih sayang. Bagaimana orang senang dengan perbuatan kita? Bagaimana orang berbahagia dengan perbuatan kita? Sementara kita tidak menuntut untuk dibahagiakan orang lain, tetapi hidup kita sejak keluar dari rumah ingin hanya menyenangkan orang lain. Itulah cinta kasih sayang dalam konteks Islam. Dalam satu hadis yang lain, bukan hanya tiga, pekerjaan yang senantiasa mengalir pada seseorang adalah apabila dia pamannya menggali satu sumur di mana air sangat berharga di situ. Pamannya di tempat-tempat kekeringan, di bukit, di gunung, kita menggali sumur. Sepanjang sumur itu mengeluarkan air dan diminum orang airnya. Dan si penggali atau sebab nafkah agar sumur itu ada akan mendapatkan pahala sepanjang sumur itu masih luar biasa. Bayangkan kalau berabad-abad, bertahun-tahun, sumur yang kita buat di kampung, kemudian dimanfaatkan orang untuk ke masjid, orang beruntung dan minum di situ. Tanpa diduga kita mendapatkan pahala orang salat ke masjid, mendapatkan pahala orang yang meminum karena sedang dahaga. Lagi-lagi, cinta dan kasih sayang dalam perspektif Islam itu adalah bagaimana seseorang hanya berpikir membahagiakan orang lain. Atau umpamanya membangun jalan. Seseorang membangun jalan ke masjid. Dia berpikir dengan jalan yang dibangunnya, dibikinnya orang akan bisa pergi ke masjid tanpa tersandung batu tajam dan selamat sampai di masjid. Sepanjang jalan itu masih digunakan oleh orang berjalan kaki, maka orang itu akan mendapatkan pahala orang yang pergi ke masjid. Begitu Allah membalas seorang yang memikirkan orang lain. Begitu cinta dan kasih sayang dalam Islam. Tadi cinta kepada keluarga, pada istri. Itu cinta kepada orang yang berbeda jenis. Cinta itu harus medianya perkawinan terlebih dahulu. Jangan menumpahkan cinta pada orang yang tidak selainnya di luar anak, istri, orang tua dan keluarga kita dekat. Itu harus ada medianya. Medianya adalah kita hanya ingin membuat orang senang. Itu hebatnya Islam. Ternyata Allah akan membalasnya dengan pahala yang luar biasa. Luar biasa artinya berlipat ganda mengalir terus jariah. Sehingga kita tidak menyangka ketika kita sudah berhadapan dengan pengadilan Allah. Ternyata yang tidak kita duga itu ada di hadapan kita menyelamatkan kita dari para dari suasana yang sangat mencekam. Itulah yang akan membantu kita. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi di negara kita ini mungkin ada yang namanya hari kasih sayang atau diterjemahkan dengan Valentine's Day Valentine's Day hari kasih sayang kalau kita lihat dari sejarah sejarah dari Valentine ini adalah Valentine adalah seorang pendeta muda di zaman Kaisar Romawi Claudius II masih pada abad ketiga sekitar tahun 269 pendeta muda ini menganjurkan agar orang melakukan kawin muda, tetapi kaisar melarang agar pemuda-pemuda tidak boleh kawin umur muda karena pemuda-muda diharapkan untuk berperang menjadi tentara. Tetapi Valentine ini kawin, akhirnya dia dipenjarakan. Selama dia di penjara datanglah surat-surat simpati yang sangat banyak. Makin lama makin banyak anak-anak muda mengirim surat Bermulalah hari berkirim surat simpati kepada pendeta muda ini. Akhirnya kaisar, kalau di sini khawatir, akhirnya pemuda pendeta ini akan mendapat simpati besar dan orang akan membenci kaisar. Akhirnya pemuda digantung. Dan setelah digantung, rupanya simpati kasih sayang bukan berhenti, malah dijadikan hari itu dua abad sesudah itu di gereja dijadikanlah hari kasih sayang yaitu hari tanggal 14 Februari hari kasih sayang gereja menjadikan hari peringatan ketabahan keteguhan seorang pemuda tapi hadirin yang berbahagia berjalan masa sampai sekarang ini kegiatan itu sudah berubah pada dulunya ada juga di gereja dilakukan perkawinan masa dengan cara Quran pemuda-pemudi yang belum menikah pergi ke tangga itu kemudian membuat satu kertas yang digulung sebagai lotre dan dia akan dipilih oleh laki-laki siapa yang sudah terpilih itulah calon suaminya pada takat ini setakat ini barangkali masih bolehlah kawin masal dengan cara itu tapi sekarang berkembang surat cinta di tanggal itu surat yang dikirimkan pada seorang yang dicintainya kemudian membuat janji-janji maka janji itulah ada jika bertemu di hotel, di taman atau di mana, maka terjadilah pergaulan bebas. Maka di sini dikatakan hari itu adalah hari kumpul kebo. Di mana sang kekasih bertemu kekasihnya, kemudian pergi ke tempat yang mereka setujui dan melakukan hubungan-hubungan di luar hubungan mereka Itu yang ada di sana. Di Inggris dikatakan hari tanggal 14 Februari itu adalah hari perkawinan burung. Di mana burung-burung waktu itu hari itu kawin masal. Nah, barangkali ini yang ditiru sebagai hari perkawinan masal. Tapi hadirin yang berbahagia, ternyata di dalam Islam tidak ada cinta yang seperti itu. Jadi tidak seyogianya, tidak sepantasnya kaum muslimin dan muslimah ikut-ikut lata untuk ikut nimbrung dengan apa yang dikatakan hari kasih sayang. Kalau hari kasih sayang itu adalah hari di mana seorang pemuda mengincar pacarnya atau orang disayang berkirim surat untuk berjanji berhalwat di satu tempat, itu adalah satu perbuatan haram. Itu bukan tradisi Islam dan tidak sepantasnya seorang muslim dan muslimah melakukan itu. Jadi dengan tadi demikian bahwa seorang muslim melupakan cintanya dalam media perkawinan tidak ada istilah dalam Islam hari kasih sayang yang ujungnya adalah hari kebebasan seksual dari itu akhirnya berbahagia Ketua masjid selama kita sejak lupa Kiai Haji Hasan Basri sudah menyampaikan dan kemarin pun kita masih mendapat SMS supaya para ustaz menyampaikan nasihat-nasihat kepada masyarakat untuk tidak lata ikut-ikutan seperti ini karena ini adalah hari mungkar bukan hari kasih sayang hari kasih sayang adalah dalam Islam konteksnya adalah hari di mana seseorang hanya membahagiakan orang lain memberi bersedekah membantu menyenangkan orang lain itu yang hari kasih sayang bukan hari percintaan beda konsep agama kita ternyata konsep Islam adalah konsep universal Konsep inilah dipakai dunia. Konsep di mana hari kasih sayang itu adalah hari di mana seseorang harus menyenangkan orang lain. Itu dipakai dunia. Nilai Islam, nilai yang sangat universal bahwa cinta dan kasih sayang itu adalah hanya dengan niat membahagiakan orang lain. Dari itu hadirin yang berbahagia, barangkali kita bisa memperingatkan, mengingatkan pada saudara anak-anak kita. Tidak usah lantas, Sebenarnya kita sudah peringatkan bagaimana hari datangnya hari Natal, tahun baru. Itu bukan hari-hari Islam. Bulan yang lalu saya mengatakan kita kaum muslimin sering terjebak dengan apa dikatakan menari di bawah genderang orang lain. Orang yang mukul genderang, orang Islam yang menari. Artinya apa? Ini bukan hari-hari yang digunakan untuk Islam. Tapi kenapa umat Islam yang ikut nimbrung di situ? Itu kena mungkin kelemahan pemahaman tentang apa hari itu. Karena hari itu, karena sudah dijadikan hari pengabdian seorang pemerintah budak, itu dah siapa yang ikut nimbrung di situ? Itu dah hari kemusyrikan, hari takdir, hari buang-buang waktu, hari kebebasan pergaulan. Itu bukan hari-hari yang diinginkan oleh Islam. Dari itu hadirin yang berbahagia pada kesempatan yang singkat ini kultum kita hari ini. Sebentar lagi hari itu akan datang. Boleh kita melihat bagaimana masyarakat kita lemah dalam menyikapi ini. Tetapi ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan untuk kaum muslimin dan Muslimah tidak latah dengan hari-hari orang lain karena itu mengiring seorang kepada syirik, tabzir dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dilindungi, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Amin. tidak terjerumus kepada hanya ikut-ikutan. Seorang muslimah punya prinsip bahwa yang dia lakukan sehari-hari itu adalah dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya kita semua. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.